akan kaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. <clears throat> Adapun metode yang akan kita tempuh adalah yang pertama untuk matan itu kita akan terjemahkan satu-satu. Kemudian Sarahnya kita tidak terjemahkan satu-satu. Saya baca dan saya terangkan secara global gitu saja. Nah, kalau nanti saya terjemahkan syarahnya, hatam-hatam, tentu kalimat-kalimat tertentu saya terjemahkan, yang lainnya tidak. Kemudian seperti biasa, setelah kita di satu bab kita berhenti untuk menghafalnya. Tentu kita baca dari Adimahnya supaya kita tahu nanti kitab ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Apa Al Muqaddimah itu? Dahuluan. Dahuluan dari siapa? Dari penulis syarah. Dari penulis syarah. Penulis syarah itu kalau di bahasa Arab kan namanya apa? Syarih. Siapa? Syarih. Ya penulis syarahnya. Siapa penulis syarah ini? Adalah Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan para ulama di Saudi Arabia yang sampai sekarang masih hidup. Hafizahullah. Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Wa ba'd Fahada syarhun mujazun Ala kitab tauhid li syekh li syekh al-islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini adalah syarah ringkas. Mujaz. Mujaz itu apa? Ringkas. Ini adalah syarah ringkas terhadap kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam, gurunya orang Islam. Kalau Islam itu namanya gurunya orang Islam. Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyatil hadithah. Aku menulisnya dengan metode madrasah modern. Nanti madrasah? pola Jadi saya tulisnya dengan metode-metode yang digunakan oleh madrasah-madrasah modern. Apa tujuannya? liyakuna aqraba ila afhamil mubtadiin supaya lebih mudah dipahami oleh pemula lebih dekat pada pemahamannya pemula mubtadi itu pemula ya, mubtadi itu artinya pemula wa arjullaha ayyan fa'abihi saya berharap kepada Allah Allah memberikan manfaat kepada siapa saja dengan syarah ini wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqid saya juga berharap supaya kitab ini menjadi andil isham itu andil saham saham itu saham nah, apa bahasa kita saham itu? Kepemilikan modal, penyertaan modal itu namanya saham. Saya berharap kitab ini menjadi andil saya, maksudnya andilnya penulis dalam menyebarkan ilmu dan memperbaiki atau membenarkan akidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآله وصحبه صالح ابن فوزان بن عبد الله الفوزان